Kita terlindungi dari azab kubur karena kita telah berusaha untuk menghindari, menjauhi amalan-amalan yang disebutkan sebagai sebab seorang mendapatkan azab kubur. Sebagai mukadimah kami sampaikan keterangan Syekh Saleh Fauzan tentang azab kubur. Beliau mengatakan kadzalika min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Demikian juga termasuk dari bagian akidah ahlu sunnati wal jamaah adalah beriman al-imanu adabil qabri beriman adanya azab kubur wa na'imul qabri dan juga beriman dengan adanya nikmat kubur maka kata Syekh, "Fal mayyitu imma yu'azzaba fi qabrihi." Dia bisa jadi siksa di alam kuburnya wa imma yun'am atau bisa jadi seorang itu mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Sampai kapan dia berada di alam kubur? Ila ayyub'atha yawmal qiyamah sampai dibangkitkan kelak nanti di yaumul qiyamah hari pembangkitan disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang ketika dia telah mati berada di alam barzah hatta idza jaa ahadahumul maut sehingga ketika Kematian telah merenggut seseorang di antara mereka. Orang itu pun mengatakan, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan ma taraktu." Kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan beramal saleh. Karena dulu ketika di dunia aku meninggalkan amal saleh. Kemudian Allah katakan pada orang-orang tersebut, "Kalla tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itulah kalimat yang akan diucapkan oleh umat manusia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal. Kenapa? Dikarenakan dia sudah tahu bahwa di alam kubur ada siksa dan dia merasakannya dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang manusia dari adab kubur kecuali beramal. Dan dia tahu pula bahwa beramal itu adalah semasa ketika di dunia. Bukan setelah di alam kubur baru berpikir untuk beramal. Baru berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri dari adab kubur. Tidak. Karena itu dia mengucapkan dan memohon kepada Allah irji'uni wahai Rabb irji'uni wahai Rabbku pulangkan aku ke dunia la'alli amalu salihan fi taraktu aku akan beramal saleh karena dulu aku meninggalkan amal saleh Allah katakan kalla tidak sama sekali innaha kalimatun qailuha. itulah kata-kata yang akan diucapkan oleh manusia Wa min waraihim barzakhun ila Dan mereka setelah dari dunia, setelah mengalami kematian, maka mereka berada di alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Sehingga disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, ad-duar thalathun. Negeri itu ada tiga. Yang pertama darul dunia, negeri dunia. Yang kedua darul barzah, negeri barzah. Yang ketiga darul koror, negeri kekekalan. Darul dunia adalah yang sekarang ini kita rasakan. Kita sekarang berada di negeri dunia. Negeri di mana hari-hari ini adalah untuk beramal, belum ada balasan, belum ada hisab. Adapun besok di akhirat adanya adalah hisab, tidak ada amal. Al-yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bil amal. Dunia ini ya kaum muslimin akan terhenti di saat kapan? Ajal masing-masing kita menjemput. Begitu ajal menjemput kita. Terlepas roh dari jasad kita. Karena memang rohnya dicabut. Apakah ada dalil roh itu dicabut? Ada. Sudah pernah kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun." Dan ketika Nyawa itu telah sampai di tenggorokan. Asyib bin Asim mengatakan kalimat hatta sampai di tenggorokan itu maknanya karena dicabut dari bawah. Kalian di saat itu bisa melihat kebenaran adanya al-maut yang kita sekarang ini yang masih hidup belum bisa merasakan bagaimana sakitnya kematian dan bagaimana ruh itu dicabut terlepas dari jasad kita kita belum merasakan itu nanti ketika nyawa itu sudah ditenggorokan kalian melihat dan begitu sudah ditenggorokan itu adalah akhir dari segala galanya yakni sudah tidak diterima tobatnya juga sudah tidak lagi bisa beriman, beramal karena sudah sampai di tenggorokan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dari Imam Tirmizi, Nabi menyebutkan innallaha yaqbalu tabatal 'abdi ma lam yugharhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat seorang hambanya sebelum sakartul maut yakni nyawa di tenggorokan. Yugharhir. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, itu sudah tidak lagi diterima tobatnya. Ini dia. Kemudian setelah itu Nabi membahasakan wa idza qubidatir ruh taba'ul basar. Apabila ruh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata manusia. Diikuti oleh pandangan mata manusia. Sehingga walaupun dia orangnya koma matanya terpejam sekian hari ketika nyawa dicabut engkau bisa menyaksikan bahwa matanya terbuka sebagaimana sabda Nabi mengikuti hilangnya nyawanya bukan hanya sidar melek melotot karena dia berupaya hendak melihat ke atas billah di saat itu ekonomi ya muslimin berarti negeri dunia terhenti Kesempatan beramal habis. Dia sekarang di Darul Barzah. Negeri Barzah. Alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Mengapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, Al-qabru wa manzilatun baina dunya wal akhirah. Kubur itu adalah tempat antara dunia dengan akhirat. Sudah tidak di dunia, tapi belum masuk akhirat. Karena akhirat itu ditandai dengan kiamat. Terjadi kiamat besar. Ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Dan itu adalah akhir dari kesempatan tobat bagi umat manusia. Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man taba qabla an tadlu'a asy-syams min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan tobat padanya, yakni memaafkan dosa-dosanya. Tetapi ketika matahari terbit dari arah barat, maka itu adalah akhir dari tobat manusia. Tidak lagi diterima amalan keimanan seorang ketika matahari terbit sudah terbit dari arah baratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga orang yang mati dari zaman Adam sampai hari ini mereka berada di alam yang namanya alam kubur. Walidzalik yusamma bil barzah. Dan demikian juga alam kubur itu disilahkan dengan alam barzah. Apa itu barzah? Barzah definisinya adalah atau artinya adalah huwal hajizu baina syai'ain. Sesuatu yang memisahkan dari dua hal dia di tengah-tengah memisahkan dua hal. Misal tersebut dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman Marajal bahrain yaltakiyan bainahuma barzahun la yabghiyan Marjal Bahrain ada dua lautan yang keduanya tidak pernah bisa bertemu. Bainahuma barzakhun dikarenakan di antara kedua lautan itu adanya barzah. La yabghiyan sehingga dengan adanya barzah pemisah tidaklah bisa bersatu dua dua lautan itu. Yang dimaukan adalah lautan di lautan sana yang airnya adalah asin. Itu terdapat sungai di dasar laut yang airnya tawar. Yang tidak bisa bergabung antara sungai air tawar bawah laut dengan air yang asin. Dan itu sudah ditemukan Keistimewaan tersebut disebutkan dalam ayat ini. Marajal Bahrain yaltaqiyan. Dua lautan itu tidak bisa bersatu. Dikarenakan adanya barzah. Nah dari sini ya, kaum muslimin, barzah kata Syekh maknanya tadi la yabghil malihu al adli. Laut yang asin tidak bisa tercampur dengan sungai bawah laut yang tawar. walaya begil 'adbu 'alal malih. Demikian pula sungai bawah laut yang airnya tawar juga tidak bisa tercampur dengan laut yang asin. Dan Allah jala bainahuma fasila. Kata Syekh dikarenakan Allah jadikan di antara dua ini adanya pemisah yang disebut dengan bahasanya adalah apa? Bainahuma Barzahun. Demikian pula dengan dunia dan alam akhirat. Pemisahnya adalah barzah. Barzah itu adalah alam kubur. Di mana manusia di dalam alam kubur di sana kaum muslimin mendapatkan bisa jadi mendapatkan nikmat atau bisa jadi mendapatkan azab. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh Saleh Fauzan. Saya bacakan kembali keterangan dari beliau. Tiga negeri yang tadi kami sampaikan Hadi duar Tiga negeri tadi Negeri dunia, negeri barzah, dan negeri korong, negeri kekekalan. Ini adalah yang akan dilintasi oleh setiap manusia, termasuk kita. Akan melintasi tiga negeri ini. Kita sekarang berada di negeri dunia dan kita betul-betul merasakan negeri dunia seperti apa yang kita rasakan sekarang. Alam kubur belum kita rasakan karena masih bertemu antara roh dan jasad kita. Belum datang yang namanya al-maut yang memisahkan roh dengan jasad kita. Orang yang sudah meninggal dunia, rohnya sudah dicabut, badannya tidak bisa bergerak. Kaku, membiru, kalau dibiarkan membusuk. Karena itu diperintahkan untuk segera dimakamkan. Di antara hikmah Pemakaman itu adalah agar manusia tetap dihormati. Karena ketika jasadnya membusuk dan nampak di depan manusia, maka orang akan lari darinya. Akan bau busuk, aroma yang tidak sedap, orang akan menjauhinya. Maka sebelum itu terjadi, agama Islam melindunginya. Dimakamkan dengan baik, dimandikan terlebih dahulu, dikafani, kemudian disolati, didoakan, dimakamkan. Masya Allah. Ya, kalau sudah terpisah ruh, barulah kita akan merasakan namanya kematian dan setelah itu akan masuk ke alam barzah. Kemudian kata beliau, setelah alam barzah berakhir, kapan itu? Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya saat itulah manusia kiamun yang turun berdiri dan bisa melihat kembali dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing bahasa dibangkitkan dari kubur itu karena apa aghlabiyah dominannya manusia itu dikubur adapun yang mati terbakar hangus atau yang mati dimakan hewan atau yang tenggelam dan tidak diketahui dan tidak terkubur itu tetap dibangkitkan. Dan kita mengimani itu. Allah sendiri mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Sungguh kalian setelah hidup di dunia kalian akan mati. Dan kalian sungguh-sungguh nanti di yaumul kiamat akan dibangkitkan. Itulah batas manusia di dalam kubur. Kemudian kata beliau, adapun alam koror, negeri kekekalan adalah negeri akhirat. Di mana di sanalah manusia akan kekal, sudah tidak ada lagi merasakan kematian. Imma fil jannah wa imma Pada ujung manusia nanti ada di antara manusia yang masih surga, kekal selamanya di dalamnya. Dan ada juga manusia yang masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walaupun sebelum itu ada pembahasan disebutkan Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Syarah Akidah Tahawiyah bahwa manusia ada yang masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Jadi ahlun nar Penduduk neraka itu ada dua. Penduduk neraka yang tidak kekal. Siapakah mereka? Mereka adalah mukminun, ahlu tauhid, tetapi mereka memiliki dosa-dosa. Mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang Allah tidak berkenan memaafkannya, maka mereka disiksa terlebih dahulu. Tetapi tidak kekal. Karena adanya iman dalam hati dia. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun min iman." Akan keluar dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji sawi. Alias dia bukan musyrik, dia bukan kafir, tetapi dia banyak dosanya. Adapun ketika mereka-mereka ini telah keluar dari neraka dengan mekanisme mendapatkan syafaat atau Allah Azza wa Jalla menghendakinya untuk keluar maka setelah mereka keluar semuanya barulah yang tertinggal dalam neraka adalah ahlun nar wahum ahluha yang mana mereka adalah penghuninya memang kekal selamanya di dalam neraka mereka adalah kafirin, usyrikin, munafikin. Dan kita berharap untuk bisa masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. hadir Hadirin melakukan disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini kondisi seorang ketika di alam kuburnya. Hari pertama, apa yang terjadi padanya? Kita belum pernah merasakan itu, Pak. Karena masih apa? Hidup. Tetapi adanya berita yang sahih, hari itulah menjadi pijakan kita dalam meyakini kondisi hari pertama. Kan ada orang yang memasang kamera. Bagaimana kondisi pertama manusia di alam kubur? Bukan di alam kubur, di kuburan itu, Pak. Yang kemudian berangsur-angsur membusuk, kemudian ini dan itu, itu di kuburan. Ya kita bahas di alam kuburnya sana. Dan kita tidak perlu banyak bertanya karena hal ini adalah hal yang berkaitan dengan yang namanya Pak alam gaib yang itu semua harus kita percayai. Disebutkan oleh Syekh, lakin fi qadrihi wujudihi fil qabri awal ma yudha. Kondisi manusia pertama kali di saat dia diletakkan di kuburannya masukkan ke liang lahat. Kemudian ditimun dengan tanah. Pertama kali di hari pertama kali dia diletakkan, yang terjadi adalah wayan nas setelah yusawalai turab diratakan tanah, ditimbun dan para pengusungnya telah beranjak pergi meninggalkannya. Kata Nabi, wa innahu la yasma'u qara ni'alihim. Si mayit mendengarkan suara sandal-sandal mereka, trompa-trompa mereka. Orang-orang yang meninggalkannya. Ya'ti malakani di saat itulah datang dua malaikat fil qabr di kuburnya fajlisanihi Dua malaikat itu mendudukannya. dan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Ini semua adalah alam gaib. Dan kemudian kita seperti Mu'tazilah yang menolak berita ini. Mana katanya rohnya dikembalikan ke jasadnya padahal ketika kita gali ulang dia ya, masih seperti itu. Mana katanya didudukan? Dua malaikat datang mendudukannya di kuburnya. Nyatanya ketika kita gali kuburan tidak ada itu siksa, tidak ada itu malaikat. Ini Mu'tazilah yang tidak mengimani wahyu tetapi mereka beragama dengan akal mereka Ketika tidak bisa dibuktikan dengan akal mereka, mereka hal itu pun ditolak. Ditolaklah hal itu oleh mereka. billah. Dikembalikan rohnya ke jasadnya. Wa hayatan barzakhiyatan. Maka dia pun mengalami kehidupan tetapi kehidupan barzahiyah. Kehidupan barzahiyah. Walaysat mitlal hayatil allati fid dunya. Sekali lagi, tidaklah seperti kehidupan di masa di dunia sekarang ini. Itu sudah alam lain, bukan alam dunia. Nanti akan kita bacakan sebuah riwayat di mana Nabi menggali tanah dan didapati di situ ada tubuh-tubuh manusia yang sudah lama dikubur. Maka Rasul mengatakan, Allah memperdengarkan kepadaku atau aku mendengar siksaan yang ditimpakan kepada mereka-mereka ini. Para sahabat melihat jasad-jasad itu tapi tidak nampak siksaan karena memang siksaannya bukan di kuburan, Pak, tetapi di alam kubur, alam barzah yang itu sudah bukan lagi alam dunia. Mau ditaruh kamera, CCTV, buk anak malaikat kan kok keton. Itu tidak akan bisa dibuktikan karena itu adalah alam gaib. Pancendera kita, mata kita, atau teknologi kita, secanggih apapun, tidak akan bisa mendeteksi karena itu adalah alam gaib. Sudah bukan lagi alam dunia, mereka tersebut bertanya siapa Robmu, siapa Nabimu dan apa agamamu. Pertanyaan ini pertanyaan ditanyakan kepada semua manusia Muslim, kafir, musyrik, munafik ditanya. Yang tidak ditanya ada tiga. Yang pertama para nabi dan para rasul itu tidak ditanya. Yang kedua anak yang mati sebelum balik juga tidak ditanya dan yang ketiga adalah orang yang mati di medan perang Nabi mengatakan kafa ibariki syuf alaihi fitnah cukup dengan tebasan-tebasan pedang yang menimpa tubuh mereka ini sebagai ujian yang menunjukkan kebenaran imannya mereka sehingga mereka-mereka ini yang mati di medan perang tidak ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut karena mereka dipastikan sebagai ahlul jannah kecuali jika lo punya hutang perhatikan ya kaum muslimin hal itu karena perkara hutang ini Nabi sangat memperhatikannya ada seorang yang bertanya kepada Rasul di saat sedang terjadi kecamuk perang. Laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, in kutil tuha huna fa'inana. Jikalau aku mati di medan perang ini, di manaku, di manakah aku berada? Kala fil jannah. Rasul mengatakan engkau di surga. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, Ara'aita in kutiltu hahuna fa ana? Apa pendapatmu Rasul? Kalau aku mati di medan perang ini, di manakah aku? Qala fil jannah. Pertanyaan sampai tiga kali. Dan yang ketiga Rasul mengatakan atani Jibril yukhbiruni dzalik. Illa dain kata Rasul. Orang yang mati di medan perang yang dijanjikan untuknya surga tetapi tercegah masuk ke dalam al-jannah dikarenakan dia punya utang yang belum dibayar. Rasul kemudian mengatakan baru saja malaikat Jibril datang kepadaku memberitahukan hal itu. Ini dari utang yang akan disebut nanti diantara Penyebab-penyebab adab kubur adalah orang yang berhutang dan dia tidak membayar hutangnya padahal mampu. Itu diantara sebab mendapatkan apa? Azab kubur yang akan kami sampaikan insya Allah dalam pertemuan di kesempatan hari ini. Kau muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Syekh Fauzan belum menyatakan Barang siapa ketika ditanya dengan tiga pertanyaan itu dan bisa menjawab naja, maka dia akan selamat. Yas'udu, dia akan bahagia saadatan dengan kebahagiaan yang abadi. Kalau di alam kubur dia sudah apa namanya? Uh, mendapatkan nikmat itu berlanjut nikmat itu sampai al-jannah. Masya Allah. Nanti akan disebutkan di antara sebab mengapa manusia diazab di alam kubur adalah dikarenakan dia tidak mampu menjawab tiga pertanyaan malaikat itu. Man rabbuka siapa Rabbmu, wa man nabiyuka siapa nabimu, wa madinuka dan apa agamamu orangnya tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini di dalam kuburnya, maka dipastikan disiksa dengan siksaan yang yang spontan, yang langsung. Fadorobaul malaikatu. Bimuntarakati min hadid. Maka malaikat pun memukulnya dengan palu dari besi. Dan langsung mendapatkan siksa. Siksa demi siksa. Di antaranya siksanya adalah yuftalahu babun ilan nar. Dibukakan satu pintu menuju neraka. Uyudayya alaihi qabruhu dan disempitkan kuburannya hatta tahtilaf sampai tulang rusuknya pun berantakan. Seperti ini. Tangan jari dengan jari dimasukkan Hukum asal tulang rusuk adalah seperti itu. Saking dihimpitnya sampai berantakan seperti dah Dakhtalif. Berselisih tulang rusuk itu. Betapa sakitnya itu. Wayatihi min sumumiha wa harriha. Maka datanglah terhembus ke kuburnya panasnya neraka dan racun serta bau yang sangat busuk ke kuburnya dari neraka. Yufrash lahu firashun minan nar dan diberi permadani yang terbikin dari api neraka. Hadil makan langsung mendapatkan azab kubur. Dan ini adalah yang pertama. Di antara sekian banyak sebab-sebab manusia disiksa di dalam kubur, yang pertama adalah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siapakah orang yang tidak bisa menjawab? Padahal ketika di dunia hafal Rabku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad alaihissalatu wassalam, agamaku adalah Islam. Apa li? Tetapi disebutkan Syekh eh, Ibn Faimin dalam syarah kitab Usul Thalatha bahwa orang yang mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut adalah orang yang benar secara akidah dan terbukti secara amalan. Dia memang hamba yang taat kepada Allah, bertauhid tanpa syirik. Dia adalah hamba yang mengikuti Rasul di atas sunnah tanpa bid'ah. Dan dia pun mengamalkan Islam sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Inilah orang yang mampu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab tiga perkara Dan kita ketika memakamkan jenazah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada kita istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa an yus'al Mohonkanlah ampunan oleh kalian bagi saudara kalian ini yang sudah dimakamkan dan doakanlah agar Allah memberikan kekokohan untuk menjawab tiga pertanyaan malaikat tadi. Nabi di antara doanya adalah Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfirhu, Allahumma ghfirhu atau maghfir lahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Allahumma sabbithu biqali sabit. Allahumma sabbithu biqali sabit. Ya Allah kokohkanlah baginya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Hadirin kaum muslimin, adapun dalil adanya adab kubur di antaranya disebut oleh Syekh Saleh Fauzan adalah sebuah riwayat yang disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' red Imam Abu Dawud. Beliau ta'awadu billahi min arba' Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal berikut ini. Min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah masihid dajjal. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama hukumnya wajib yakni tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja sebelum kita mengucapkan salam ta'awwadhu billahi min arba perintah ini bertawudlah kalian memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari empat hal ini disebutkan dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal kita diperintahkan setiap kali salat sebelum salam bertaud dari empat hal ini sebagian ulama mengatakan itu hukumnya sunnah tetapi apapun itu mari kita amalkan Kan itu diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Rasul menyebutkan sampai empat kali Ta'awadu min adab al-qabr Ta'awadu billah min adab al-qabr Ta'awadu billah min adab al-qabr Empat kali disebutkan Agar kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari al kubur. Di antara dalil adanya adab kubur adalah disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar." Sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka umat manusia itu dari adab yang kecil bukan adab yang besar. Qalu kata Syekh Saleh Fauzan sebagian ulama mengatakan azab yang kecil adalah azabul qabr. Tapi sebagian ada yang mengatakan azab dunia, azab di dunia. Kemudian berikutnya adalah diantaranya dalam surat Taha ayat yang ke-124 Allah berfirman, "Wa man 'an dzikri فإن له معيشة معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Allah berfirman waman a'rab dan barang siapa yang berpaling dari ajaranku maka fa inna lahu ma'isyatan bagi dia kehidupan yang sempit qalu kata Syekh Salaf Fauzan para ulama mengatakan kehidupan yang sempit ai fil qabri yakni kehidupan di alam kubur. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ya, di mana Nabi menyebutkan apa? Yudayyak disempitkan di kuburnya. Kemudian wanasyuru yang kami ama dan kami bangkitkan dia kelak dalam keadaan buta. Ini berkaitan dengan azab nanti di yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, sehingga yang pertama yang kita sampaikan penyebab adab kubur yang pertama adalah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siapakah orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur? Allah sebutkan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu biqalil tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Yuthabbitullahu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengukuhkan. Siapa yang dikukuhkan? Alladina amanu. Orang-orang yang beriman. Bil qali Dengan ucapan yang kokoh. Fid dunya wal akhirah. Di dunia kokoh. Di akhirat. Yang ketika di alam kubur pun kokoh. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman agar kelak ketika kita di alam kubur kita masing-masing ketika ditanya oleh malaikat dan kita mengimani pertanyaan itu diberikan kepada siapapun yang berhasil menjawab dengan baik maka langsung mendapatkan nikmat di alam kuburnya sebagaimana dalam hadis Bara Azib hadis yang panjang Bahkan ketika dicabut nyawanya telah mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat. La takhafu wa la tahzanu wa bishir bil jannah. Jangan kalian takut, jangan lagi kalian sedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Ini orang yang beriman. Begitu dia melalui fase yang tadi kami sampaikan, dimasukkan ke liang kubur, kemudian ditimbun dengan tanah dan kemudian ditinggalkan oleh para pengiringnya. Datang dua malaikat langsung spontan ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut dan mampu menjawab dengan baik dan benar. Karena iman itu adalah benarnya akidah dibuktikan dengan benarnya amalan. Siapa yang bisa menjawab langsung mendapatkan nikmat kubur yuftalahu babun minal jannah. Nabi mengatakan akan dibukakan bagi dia satu pintu dari surga. Fayati min ri'ihi wa tibihi atau fayati min ri'iha wa tibiha. Maka berhembuslah kepadanya angin yang begitu segar, yang begitu harum. Masya Allah. Yuftalahu fil jannah mudda basarih dan dibukakan, dibentangkan padanya di alam kuburnya sepanjang mata memandang. Dia bifirashi minal jannah dan diberi permadani dari surga. Dan dia mendapatkan nikmat di alam kubur sampai dibangkitkan. Masya Allah ini semua adalah fase-fase yang akan dialami oleh umat manusia sebagaimana kita akan mengalami itu. Kita dulu diciptakan Allah Azza wa dari ruh. Kemudian Allah ciptakan jasad kita di rahim ibu kita. Dari air mani tercampur dengan ovum dan begitu seterusnya. Sampai membentuk janin pada hari yang 4 bulan 10 hari digabungkanlah roh dengan jasad kemudian lahir ke muka bumi ini dan akan berpisah roh dengan jasad ketika kematian menimpanya itulah proses manusia yang harus kita persiapkan segala sesuatu di dunia ini karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi pertama ini. Kemudian kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat maghrib. Menyebutkan contoh-contoh dosa-dosa yang menyebabkan adanya adab kubur. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.